Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah Memberikan kepada kita Begitu banyak kenikmatan Sehingga pada sore hari ini Kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT Di dalam sebuah majelis yang kita berharap semoga Allah SWT memberikan keberkahan yang banyak di dalamnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang keutamaan Ahlul Bait. Keutamaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait menurut pendapat yang sahih dari beberapa pendapat ulama adalah man tahrumu alaihi as Ahlul Bait atau keluarga Nabi SAW adalah orang-orang yang diharamkan sedekah. Orang-orang yang diharamkan sedekah atasnya dari keluarga Rasulullah SAW. Dalilnya adalah sebuah hadis yaitu hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Hasan bin Ali cucu Rasulullah SAW dan beliau saat itu masih kecil mengambil sebuah kurma dari kurma-kurma sedekah. Kemudian beliau menaruh kurma tersebut di mulutnya dan ingin memakannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Kakhin, kakhin." irmi biha ama alimta annana la na'kul sadaqah Beliau SAW mengatakan kepada Hasan bin Ali kahin kahin. Ini adalah bahasa Persia Maksudnya adalah lepaskan-lepaskan Irmi biha Buanglah Ama alimta apakah kamu tidak tahu bahwasanya kita yaitu ahlul bait keluarga Rasulullah SAW la nakulus sadaqah bahwasanya kita tidak memakan sedekah ini menunjukkan bahwasanya pengertian ahlul bait adalah orang-orang yang diharamkan sedekah atasnya artinya mereka tidak boleh memakan harta sedekah dan yang dimaksud dengan sedekah di sini menurut sebagian besar ulama adalah sodakotul fard Yaitu sodakoh yang wajib Seperti misalnya zakat harta yang wajib Maka ini diharamkan atas ahlul bait Adapun sodakoh yang sunnah Sodakoh-sodakoh yang dianjurkan Maka yang demikian itu Tidak diharamkan atas ahlul bait Tidak diharamkan atas ahlul bait. Jadi yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah maka tidak diharamkan atas ahlul bait. Ke depan aja, Pak. Depan aja. Depan aja sih. Depan aja, Mas. Siapakah orang-orang yang diharamkan atas mereka sedekah? Siapakah keluarga Nabi sallallahu yang diharamkan atas mereka sedekah. Yang pertama adalah istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi, ummahatul mukminin, mereka termasuk ahlul bait yang diharamkan atas mereka sedekah. Dalilnya adalah firman Allah SWT ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim dengan istri beliau yaitu Sarah. Qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ketika Allah SWT mengutus malaikat datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga istrinya dan mengabarkan bahwasanya keduanya akan memiliki keturunan padahal keduanya sudah tua maka istri beliau mengatakan ya wailata aali dua ana ajus wa hadza ba'li syaikha bagaimana saya bisa melahirkan sedangkan saya adalah seorang wanita yang sudah tua rentak wahada ba'li syaikha dan suamiku juga orang yang sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, sesungguhnya ini adalah suatu yang sangat menakjub menakjubkan. Yang mengherankan. Qalu para malaikat mengatakan, "Ata'jabina min amrillah?" Apakah kamu merasa heran dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Artinya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu Orang yang tidak punya bapak dan ibu pun Bisa diciptakan oleh Allah SWT Seperti Adam AS Orang yang tidak punya bapak Hanya punya ibu Bisa diciptakan oleh Allah SWT Seperti Nabi Isa AS Bagaimana di sini bapaknya ada, ibunya ada. Tentunya lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Qalu atajabina min amrillah. Apakah engkau wahai istri Ibrahim heran dan takjub dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkahnya atas kalian ahlal bait, wahai ahlul bait. Innahu hamidun majid Sesungguhnya Allah SWT Maha terpuji dan maha besar Di sini malaikat mengatakan Semoga rahmat Allah Dan berkahnya kepada kalian Ahlul bait Dan mereka berbicara kepada Nabi Ibrahim Alaihissalam Dan juga istrinya Dan mengatakan bahwasanya mereka adalah Ahlul bait Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seorang istri ini adalah termasuk ahlul bait seseorang Jadi istri-istri Nabi Yang jumlahnya ada sebelas, Mulai dari Khadijah Saudah Aisyah Ummu Salamah dan seterusnya Mereka semua adalah Keluarga termasuk ahlul bait Rasulullah SAW Oleh karena itu di dalam surat Al-Ahzab Ketika Allah SWT memerintahkan kepada beliau Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW Untuk menasihati istri-istri beliau Allah mengatakan Ya ayuhan nabi Qul li azwajika In kuntunna turidnal hayata dunya Wa zinataha Fata'alain Umatti'kunna wa usarihkun Wa usarihkun Sarahan jamila Kemudian Allah mengatakan wa in kuntunna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkun ajran 'azima. Dan seterusnya Kemudian Allah mengatakan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira Allah menyeru mereka yaitu istri-istri Nabi dan juga yang lain dari keluarga Rasulullah SAW untuk melakukan salat, mengeluarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan, Inna ma yuridullahu liyudhiba ankumur rijasa ahlal bait. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan ar yaitu kotoran dari kalian wahai ahlul bait. Siapa di sini ahlul bait? di antaranya adalah istri-istri Nabi. Karena ayat-ayat yang tadi kita baca semuanya berbicara tentang istri-istri Nabi SAW. Menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi adalah termasuk ahlul bait. Kemudian di antara keluarga Rasulullah SAW atau ahlul bait adalah keturunan beliau. Adalah keturunan beliau. Mereka adalah termasuk ahlul bait. Hadisnya atau dalilnya adalah Suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau Dengan membawa Sebuah selimut Kemudian datang Hasan Yaitu cucu beliau Hasan bin Ali Kemudian masuk di dalam selimut tersebut Kemudian datang setelah itu Hussein Adik dari Hasan bin Ali dan masuk di dalam selimut tersebut. Kemudian datang setelah itu Fatimah, putri beliau, dan masuk ke dalam selimut tersebut. Dan terakhir datang Ali bin Abi Thalib, menantu beliau, sekaligus putra dari paman beliau, suami dari Fatimah, bapak dari Hasan dan Hussein, masuk juga ke dalam selimut yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan membaca ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Sungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian wahai ahlul bait dan juga membersihkan kalian dengan sebenar-benar pembersihan. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan Allahumma haula ahlu baiti fa'adhib anhumur rijs wa tahhirhum tathira. Beliau mengatakan, "Ya Allah, mereka ini ya, yang ada di dalam selimut, mereka adalah ahlu baiti, adalah keluargaku, adalah ahlu baitku." Fa'adhim fa'adhib anhum rijis maka hilangkanlah kotoran kotoran dari mereka wa tahhirhum dan bersihkanlah mereka. Bersihkanlah mereka. Menunjukkan bahasanya Ali bin Abi Talib Fatimah dan kedua anaknya adalah termasuk keluarga Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keturunan Rasulullah SAW mereka juga termasuk ahlul bait. Di antara yang termasuk ahlul bait adalah setiap muslim dan juga muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Setiap muslim dan juga muslimah keturunan Abdul Muttalib Siapa Abdul Muttalib? Abdul Muttalib adalah kakek Rasulullah SAW Putra dari Hashim Dan beliau adalah putra tunggal Abdul Muttalib adalah, adalah putra tunggal dari Hashim Dan Abdul Muttalib Memiliki anak-anak yang banyak di antaranya adalah Abdullah Bapak Rasulullah SAW Kemudian Abbas Kemudian Hamzah Kemudian ada Abu Lahab Ada Abu Talib Ada Al-Harith Ini mereka adalah paman-paman Rasulullah SAW Yang dimaksud dengan Ahlul Bait Adalah setiap Muslim dan juga muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Artinya orang yang kafir meskipun itu adalah keturunan Abdul Muttalib kakek Rasulullah SAW, seperti misalnya Abu Talib maka dia bukan termasuk ahlul bait. Demikian pula Abu Lahab meskipun dia adalah paman Rasul tapi karena dia kafir maka bukan termasuk ahlul bait. Jadi termasuk Ahlul Bait adalah setiap muslim dan juga muslimah dari keturunan Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW. Di antaranya adalah anak-anaknya Abbas. Abbas ini adalah paman Rasulullah SAW yang masuk Islam. Ketika dibukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Anak-anak beliau yang muslim dan juga muslimah ini termasuk Ahlul Bait. Demikian pula anak-anaknya Abu Talib Abu Talib sendiri bukan orang Islam Tapi tiga orang putranya Yaitu Ja'far bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Aqil bin Abi Talib Tiga orang ini semuanya masuk Islam Adapun yang pertama Anak yang pertama Tombarab dari Abu Talib yaitu Talib maka dia tidak masuk Islam. Jadi Abu Talib memiliki empat orang putra Satu orang dan ini adalah yang pertama Ini tidak masuk Islam Sedangkan sisanya yang tiga orang Yaitu Ja'far Dan Akil Dan juga Ali bin Abi Talib Semuanya masuk Islam Keluarganya Ali Dan Ja'far Dan juga Akil Ini dinamakan Ahlul Bait Keturunan mereka Dinamakan Ahlul Bait. Demikian pula anak-anaknya Harith bin Abdul Muttalib. Harith bin Abdul Muttalib ini adalah juga paman Rasulullah SAW. Keturunan dia ini juga termasuk Ahlul Bait. Dalilnya apa? Bahwasanya keturunan Abdul Muttalib yang muslim dan juga muslimah ini termasuk Ahlul Bait. Suatu saat salah seorang keturunan Harith bin Abdul Muttalib Yaitu cucu dari paman Rasulullah SAW Yang bernama Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith ibn Abdul Muttalib Beliau pergi bersama Fadl ibn Abbas Fadl ibn Abbas Ini adalah anak dari paman Rasulullah SAW Yaitu anaknya Abbas Beliau berdua Ini adalah anak-anak dari paman beliau datang kepada Rasulullah SAW dan meminta supaya dijadikan pengurus zakat. Minta supaya dijadikan pengurus zakat. Tujuannya apa? Supaya bisa mendapatkan sebagian dari zakat tersebut karena sebagai seorang pengurus sehingga bisa menikah dengannya. Dan ini menunjukkan bahasanya mereka bukan orang yang mampu, bukan orang yang kaya. Sehingga mereka terpaksa datang kepada Rasul supaya dijadikan sebagai seorang pengurus zakat. Apa yang beliau katakan? Beliau berkata kepada keduanya, "Inna sadaqata la tambagi li ali Muhammad. Inna hiya awsakhun nas." Kata beliau kepada mereka berdua ini yaitu Fadl bin Abbas dan juga Abdul Muttalib ibn Rabi'ah. Beliau berkata kepada keduanya, "Sesungguhnya yang namanya sadaqah ini tidak pantas untuk keluarga Muhammad." Karena sesungguhnya sedekah-sedekah itu adalah kotoran-kotoran manusia. Ini menunjukkan bahwasanya mereka berdua termasuk ahlul bait yang diharamkan atas mereka berdua sedekah. Dan mereka berdua adalah termasuk keturunan Abdul Muttalib. Kenapa dinamakan sedekah-sedekah ini adalah kotoran-kotoran manusia? Karena sesungguhnya sodakah ini adalah alat yang digunakan oleh Allah Swt untuk membersihkan harta seseorang. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Khud min amwalihim sodakatan, tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Ambillah dari mereka sodakah, ambillah dari harta-harta mereka sodakah, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Di mana sodakah tersebut akan membersihkan mereka, akan menyucikan mereka. Ini menunjukkan bahasa sodakah Ini adalah alat yang Allah gunakan untuk membersihkan Seseorang Oleh karena itu beliau SAW mengatakan Inna mahiya awsakhun nas Sesungguhnya sodakah-sodakah tersebut Adalah kotoran-kotoran manusia Ini menunjukkan bahasanya Setiap muslim dan juga muslimah Dari keturunan Abdul Muttalib adalah Termasuk Ahlul Bait jadi mereka adalah yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah SAW Istri-istri beliau Kemudian keturunan beliau Dan juga setiap muslim dan juga muslimah Dari keturunan Abdul Muttalib Dengan demikian kita sudah mengetahui Siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah menyebutkan tentang keutamaan mereka dan Rasulullah SAW juga menyebutkan keutamaan keluarga Rasulullah SAW. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sungguhnya Allah Swt ingin untuk menghilangkan dari kalian wahai ahlul bait ar-rijs yaitu kotoran dan juga membersihkan kalian dengan sebenar dengan sebenar-benar pembersihan. Dan yang dimaksud dengan kotoran di sini ada yang mengatakan kotoran syirik, ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan setan, ada yang mengatakan amalan-amalan yang tidak baik. Allah menginginkan untuk membersihkan ahlul bait dari kotoran-kotoran ini. Dengan apa? dengan melakukan amal-amal soleh yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Karena sebelum menyebutkan ayat ini, Allah menyuruh mereka untuk menegakkan solat, melaksanakan zakat, membayar zakat, dan bagi wanita, yaitu istri-istri Nabi, jangan mereka bertabarut berhias dengan perhiasan jahiliyah, jangan mereka merendahkan menghias-hias suaranya di hadapan orang lain Allah memerintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya kata Allah SWT innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait Allah menginginkan dengan amalan-amalan ini apabila diamalkan oleh mereka para ahlul bait supaya Allah SWT membersihkan mereka Allah menginginkan untuk membersihkan mereka dengan amal-amal soleh ini. Kemudian di dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau SAW pernah mengatakan, Inna Allah astafa kinanatan min waladi Ismail, wa astafa Quraishan min kinanah, astafa min Quraishin bani Hashim, wa astafani min bani Hashim. Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya Allah Telah memilih Suku Kinanah Di antara anak-anak Ismail Dan telah memilih Quraisy Di antara anak-anak Kinanah Dan telah memilih Bani Hashim Di antara anak-anak Quraisy Dan telah memilihku Di antara keturunan Bani Hashim ini menunjukkan bahwasanya beliau yaitu sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW adalah manusia pilihan di antara manusia yang terpilih. Dan menunjukkan bahwasanya keturunan beliau memiliki nasab yang tinggi. Dan para ulama bersepakat bahwasanya nasab beliau nasabnya Rasulullah SAW adalah nasab yang paling mulia. Dengan dalil hadis ini. Di antara keutamaan Ahlul Bait yang disebutkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk mengucapkan salawat kepada keluarga Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersalawatlah untuk Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad. Menunjukkan tentang keutamaan mereka dan jadi masuk dengan salawat Allah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau adalah Allah SWT memuji mereka dan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Yang dimaksud dengan salawat Allah kepada Rasulullah SAW dan juga keluarga beliau adalah Allah memuji mereka dan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Ini yang dimaksud dengan salawat Allah kepada Rasulullah SAW dan juga keluarganya. Itu adalah sebagian keutamaan keluarga Rasulullah SAW secara umum. Dan masing-masing dari ahlul bait, istri-istri beliau, keturunan beliau, khususnya mereka yang sempat bertemu dengan Rasulullah SAW mereka memiliki keutamaan yang telah disebutkan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW dan juga ayat Allah SWT. Di antaranya adalah Khadijah. Beliau adalah seorang istri Nabi SAW. Istri beliau yang pertama, bahkan dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Telah mengorbankan harta yang tidak sedikit untuk Rasulullah SAW menghibur beliau di dikala susah dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Khadijah adalah sebaik-baik wanita di permukaan bumi. Beliau adalah istri Rasulullah SAW, seorang ahlul bait. Aisyah radhiallahu anha juga termasuk istri Nabi. Beliau pernah ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai?" Beliau mengatakan Aisyah Yang paling saya cintai di antara manusia Adalah Aisyah radhiallahu anha. Wa minar rijal Adapun dari laki-laki siapa ya Rasulullah Qala abuha Bapaknya Yaitu bapak Aisyah radhiallahu anha Abu Bakar As-Siddiq radhiallahu anhu Ini adalah Aisyah radhiallahu anha Hasan dan juga Hussein Cucu Rasulullah SAW Ini juga termasuk ahlul bait keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah tuan bagi para pemuda yang ada di surga. Ibu mereka itu Fatimah radhiyallahu anha dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau adalah sayyidatu nisa'i ahli jannah Fatimah ini adalah tuan pemuka bagi para wanita penduduk surga. Jadi ibu mereka adalah pemuka bagi wanita penduduk surga dan mereka berdua yaitu Hasan dan Hussein adalah pemuka bagi para pemuda yang ada di surga. Dan mereka semua adalah termasuk keluarga Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib juga memiliki keutamaan beliau telah dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putri beliau yaitu Fatimah dan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang keempat yang terbaik di antara umat Islam ini setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Umar bin Khattab kemudian Utsman bin Affan baru yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib dan beliau adalah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dengan Ummu Kulthum dan juga Zainab mereka adalah putri-putri Nabi SAW juga. Dan Ruqayyah ini termasuk kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah. Demikian pula Zainab, putri beliau, ini juga termasuk orang-orang yang berhijrah. Ini adalah sebagian keutamaan khusus yang dimiliki oleh sebagian keluarga Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada kita bagaimana tentang keutamaan mereka di dalam syariat kita ini, yaitu keutamaan ahlul bait keluarga Rasulullah SAW di dalam syariat kita ini. Apa hak-hak dari ahlul bait? Apa hak-hak mereka atas kita kaum muslimin. Apa yang kita lakukan terhadap mereka? Yang pertama adalah hak mereka untuk dicintai dan dihormati oleh kaum muslimin. Karena Rasulullah SAW beliau pernah berwasiat sebelum beliau meninggal, ana tarikun fikum taqalain Awaluhuma kitabullah fihil huda wan nur fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bihi Beliau mengatakan aku telah meninggalkan di antara kalian dua perkara yang berat Aku meninggalkan di antara kalian kaum muslimin dua perkara yang berat Yang pertama adalah kitabullah Beliau mengatakan ini adalah perkara yang berat fihil huda wan nur yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi. Maka hendaklah kalian mengambil petunjuk dari Al-Qur'an dan berpegang teguhlah dengan Al-Qur'an tersebut. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Maka beliau sallallahu mendorong umatnya untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga mendorong mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan dan cinta dengan Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, "Thumma wa ahlu baiti." Yang kedua, perkara berat yang aku tinggalkan di antara kalian adalah keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluarga itu, tentang keluargaku. Maksud beliau adalah bahasanya beliau meninggalkan di antara kita ini keluarga beliau, istri-istri beliau, keturunan beliau. Dan juga yang tadi kita sebutkan setiap muslim dan juga muslimah yang merupakan keturunan dari Abdul Muttalib. Beliau mengingatkan kita supaya kita takut kepada Allah menjaga keluarga beliau, mencintai mencintai keluarga beliau dan menghormati mereka. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum sepeninggal Rasulullah SAW mereka sangat melaksanakan wasiat Rasulullah SAW ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengatakan wallazi nafsi biyadih la qarabatu Rasulillah SAW, ahabu wasallam ahabbu ilayya an asilahu min qarabati Beliau radhiyallahu anhu mengatakan yaitu Abu Bakar demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Sungguh keluarga Rasulullah SAW itu lebih saya cintai untuk saya sambung daripada keluarga saya sendiri. Sampai beliau mengatakan demikian. Keluarga Rasulullah SAW lebih beliau cintai untuk beliau sambung, diziarai, dikunjungi daripada keluarga beliau sendiri. Karena apa? karena melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada Abbas, paman Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Wallah, la islamuka yauma aslamta kana ahabba ilayya min islamil Khattab law aslam." Beliau mengatakan, kepada Abbas pamannya Rasulullah SAW demi Allah Sungguh masuk Islamnya engkau wahai Abbas Ketika engkau masuk Islam Itu lebih saya cintai daripada masuk Islamnya Al-Khattab Al-Khattab ini adalah bapaknya Umar bin Khattab Sungguh Islamnya engkau ketika engkau masuk Islam Itu lebih saya cintai daripada Islamnya Al-Khattab Yaitu bapaknya beliau sendiri lau aslama, seandainya dia masuk Islam. Karena apa? Lianna islamaka kana ahabba ila Rasulillah sallam min islamil Khattab. Karena keislaman dirimu itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada keislaman Al-Khattab, yaitu bapaknya Umar ibn Al-Khattab radhiallahu anhu. Ini adalah sikap seorang khalifah Umar bin Khattab bagaimana kecintaan beliau terhadap keluarga Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika di zaman beliau terjadi kemarau panjang, beliau bertawasul dengan doanya Abbas. Bertawasul dengan doanya Abbas, tidak memilih yang lain. Tapi memilih Abbas bin Abdul Muttalib karena Abbas adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah SAW saat itu. Meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk mendoakan bagi kaum muslimin. Dan di antara hal yang menunjukkan kecintaan beliau terhadap keluarga Rasulullah SAW, Umar bin Khattab menikahi salah seorang putri dari Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Kulthum, saudari dari Hasan dan Hussein. Menunjukkan tentang kecintaan beliau terhadap keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula para sahabat yang lain. Dalam sebuah kisah Zaid bin Thabit Beliau adalah ulamanya para sahabat Penulis wahyu Suatu hari dia naik kendaraan Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat itu dekat dengan beliau tiba-tiba Abdullah bin Abbas menggandeng kendaraan tersebut atau menuntun kuda tunggangan atau unta tunggangan tersebut maka Zaid bin Thabit mengatakan Ya bena ammi Rasulullah La taf'al hadha Wahai anak paman Rasulullah SAW Janganlah engkau melakukan ini Maka Abdullah bin Abbas mengatakan Hakada Umirna an naf'ala bi ulama'ina Demikianlah kami diperintahkan untuk Menghormati ulama-ulama kami Artinya Abdullah bin Abbas beliau menghormati Zaid bin Thabit sebagai seorang ulama. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Arini yadak." Tunjukkanlah kepadaku tanganmu. Kemudian setelah ditunjukkan kepada beliau, maka Zaid bin Thabit mencium tangan dari Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau mengatakan, "Hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina." Demikianlah kami diperintah untuk menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah para sahabat Nabi Sallam. bagaimana kecintaan mereka terhadap para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya yang dimaksud dengan kecintaan di sini adalah kecintaan yang sesuai dengan koridor syariat. Artinya kecintaan yang tidak berlebihan. Kecintaan yang tidak berlebihan itu maksudnya Jadi bukan berarti kita mencintai mereka Kemudian kita mensifati mereka Dengan sifat-sifat yang tidak mereka miliki Seperti misalnya Meyakini bahwasanya Ahlul Bait Ini mereka mengetahui ilmu yang gaib Ini adalah termasuk hulu Termasuk berlebihan Jadi mencintai para Ahlul Bait Bukan berarti kita mensifati mereka dengan sifat-sifat yang tidak mereka miliki. Karena yang mengetahui ilmu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamul ghaiba qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al ghaiba illallah. Katakanlah tidak mengetahui siapa saja yang ada di langit dan ada di bumi al ghaib perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga tidak mengetahui perkara yang gaib Allah mengatakan Walau kuntu a'lamul tu Lastakthartu minal khair Wa mamasan yasu' Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib Nisaya aku akan memperbanyak kebaikan Dan nisaya aku tidak akan ditimpa musibah ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Seandainya aku tahu ilmu yang gaib ini saya aku akan memperbanyak kebaikan Dan tidak akan ditimpa musibah sedikit pun Kalau Rasulullah SAW tidak mengetahui yang gaib Maka bagaimana dengan yang lain Oleh karena itu ketika Allah SWT menyebutkan Kisah-kisah para nabi dan rasul Di dalam Al-Quran kepada Rasulullah SAW Allah mengatakan ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah mengatakan kepada Rasulullah SAW ma kunta ta'lamuha sesungguhnya engkau tidak mengetahui kisah-kisah ini sebelumnya demikian pula kaummu tidak mengetahui tentang kisah Nabi Thamud Nabi Saleh dengan kaumnya Nabi Hud dengan kaumnya Nabi Nuh dengan kaumnya Kamu tidak tahu tentang kisah mereka Dan juga kaummu Allah mengatakan Ma kunta ta'lamu Engkau tidak mengetahui Tentang kisah-kisah ini sebelumnya Menunjukkan bahwasanya beliau SAW tidak mengetahui ilmu yang gaib Demikian pula di dalam sebuah hadis Ketika Rasulullah SAW menunggu umatnya di dalam haud yaitu telaga beliau di padang mahsyar dan seluruh umatnya minum dari telaga ini kemudian tiba-tiba datang sekelompok orang yang ingin meminumnya tetapi tiba-tiba diseret ke belakang kemudian beliau bertanya kepada kepada malaikat ummati ummati atau ashabi ashab mereka adalah para sahabatku kenapa dilarang untuk meminum dari telagaku kemudian dikatakan kepada beliau innaka la tah innaka la, la tadri ma ahdatsu ba'dak sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan setelah engkau meninggal. Ini menunjukkan bahasanya beliau SAW tidak mengetahui ilmu yang gaib. Jadi kecintaan kita kepada ahlul bait, kepada keluarga Rasulullah SAW, bukan berarti kita berlebih-lebihan. Kemudian kita tawaf di sekitar kuburan mereka, atau meminta doa mereka setelah mereka meninggal, atau meyakini bahasa mereka adalah orang-orang yang maksum tidak mungkin berdosa dan setiap mereka pasti masuk surga, bukan. Jadi mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW adalah dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam syariat kita. Kecintaan tanpa berlebih-lebihan terhadap mereka. Di antara hak-hak Ahlul Bait yang kedua adalah mengucapkan salawat dan salam kepada mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian di antara hak mereka yaitu ahlul bait adalah kita memberikan hak harta kepada mereka. Dan hak harta ini sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Hak mereka adalah mendapatkan seperlima dari seperlima harta rampasan perang seperlima dari seperlima harta rampasan perang. Rampasan perang yang didapatkan oleh umat Islam ketika mereka berperang dengan orang kafir bersama penguasa mereka, apabila mendapatkan rampasan perang, maka empat per lima dari rampasan perang tersebut dibagikan bagi orang-orang yang ikut perang. Empat per lima dibagikan bagi orang-orang pasukan yang ikut perang. Yang seperlima kemana? Yang seperlima dibagikan untuk lima golongan. Yang seperlima dibagikan untuk lima golongan. Allah mengatakan, wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari rampasan perang fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Maka seperlimanya yang pertama adalah untuk Allah dan Rasulnya Walidil kurba Dan juga untuk keluarga Rasul Kemudian yang ketiga Wal yatama untuk orang-orang yatim yang keempat wal masakin untuk orang-orang miskin. Kemudian yang kelima adalah wa sabil. Yaitu untuk ibnu sabil orang-orang musafir yang bepergian yang kehabisan bekal. Jadi seperlima dari harta rampasan perang dibagikan untuk lima golongan ini. Untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya di sini maksudnya adalah untuk kepentingan umum kaum muslimin. Untuk Allah dan Rasulnya rampasan perang bagian untuk Allah dan Rasulnya adalah untuk kepentingan kaum muslimin Artinya untuk kepentingan umum Kemudian untuk ahlul bait Keluarga Rasul Kemudian anak-anak yatim Kemudian orang-orang miskin Kemudian yang kelima adalah Ibnu sabin Yaitu orang-orang musafir Yang bepergian yang kehilangan bekal Atau kehabisan bekal Jadi di sini Ahlul bait mendapatkan seperlima dari seperlima harta rampasan perang. Kalau misalnya ada, maka harus diserahkan kepada mereka. Harus diserahkan kepada ahlul bait karena ini adalah hak mereka. Adalah hak keluarga Rasulullah SAW. Kemudian di antara harta yang merupakan hak dari seorang ahlul bait adalah al-fai. Al-fai ini adalah harta yang didapatkan dari orang kafir dengan hak dengan cara yang benar tetapi tidak dengan peperangan. Kalau harta rampasan perang itu didapatkan dengan peperangan. Tapi kalau al-fai ini didapatkan dari orang-orang kafir dengan benar dengan hak tetapi tidak dengan berperang. Tidak dengan berperang. Jadi mereka menyerah misalnya tidak berperang sehingga diambil hartanya maka ini dinamakan al-fai. Allah mengatakan ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura Falillahi walil rasul walidil qurba Wal yatama wal masakin wa ibn sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum Fama atakumur rasulu fakhudhuhu Wa manahakum anhu fantahu Wattaqullah Innallaha shadidul iqab Dalam surat al hasyr fa yang Allah berikan kepada kalian Kepada Rasulnya min ahli al qura dari penduduk-penduduk al-qura falillahi walir rasul. Maka fa' tersebut bagi siapa? Falillahi walir rasul. Ini satu golongan walidil qurba wal yatama wal masakin wa benisabil. Jadi seperlima dari harta fa' itu diberikan kepada keluarga Rasulullah SAW. Ini kalau misalnya ada, ini harus diserahkan kepada mereka. Tapi kalau misalnya ahlul bait tidak mendapatkan dari harta tersebut entah itu karena mereka didolimi tidak diberikan hartanya kepada mereka atau karena memang baitul mal ini kosong dari harta rampasan perang dan juga fai maka dalam keadaan seperti ini ahlul bait boleh mendapatkan sodakoh kalau mereka tidak mendapatkan dari rampasan perang ataupun dari fai karena kedoliman yang dilakukan oleh sebagian orang tidak diberikan haknya kepada mereka atau karena memang tidak ada harta dari rampasan perang dan juga fai maka dalam keadaan seperti ini diperbolehkan mereka untuk mendapatkan sedekah meskipun itu adalah sedekahul fard sedekah yang wajib boleh diberikan kepada mereka apabila mereka orang-orang miskin yaitu ahlul bait tersebut adalah orang-orang yang miskin dan mereka tidak mendapatkan hak harta mereka dari fai maupun rampasan perang. Tapi dengan dua syarat. Dua syarat boleh seorang ahlul bait menerima harta sedekah tersebut. Yang pertama, dia adalah muslim seperti yang tadi kita sebutkan. Meskipun dia adalah termasuk keluarga Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib, tapi kalau dia tidak muslim, maka tidak boleh dia menerima sedekah tersebut. Kemudian yang kedua, syaratnya untuk mendapatkan harta yang merupakan hak mereka adalah memang mereka benar-benar memiliki nasab kepada Rasulullah SAW. Artinya memang benar-benar termasuk ahlul bait. Adapun orang yang hanya mengaku termasuk ahlul bait akan tapi dia tidak termasuk ahlul bait, maka haram baginya untuk mengambil dari harta tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim nasab falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengaku sebagai seorang anggota dari sebuah kaum tetapi dia tidak memiliki nasab, artinya pada hakikatnya dia tidak memiliki nasab, tidak ada hubungannya dengan kaum tersebut Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka adalah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengaku keturunan dari sebuah kaum padahal dia bukan termasuk keturunan kaum tersebut. Maka diancam oleh Rasulullah SAW fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka adalah dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Poin yang terakhir adalah tentang bagaimana sikap kita dengan seorang ahlul bait akan tetapi dia tidak istiqamah. Tidak istiqamah, tidak melaksanakan ajaran Islam dan syariat Islam dengan benar. Kita katakan bahwasanya mereka kalau memang mereka termasuk ahlul bait maka mereka meskipun orang yang fasik, orang yang bermaksiat kepada Allah, maka mereka tetap mendapatkan al-khumus, yaitu tetap mendapatkan harta rampasan perang yang tadi kita sebutkan sifat-sifatnya. Dan berhak untuk mendapatkan al-fai. Jadi ini mencakup orang-orang yang taat di antara ahlul bait dan juga orang-orang yang fasik di antara mereka. Jadi al-fai dan juga al-ghanimah atau seperlima dari ghanimah ini rampasan perang bukan khusus bagi orang-orang yang taat dan istiqamah di antara ahlul bait ahlul tapi semuanya bagi yang taat maupun yang tidak taat adapun masalah kecintaan tentunya harus kita bedakan antara kecintaan kita terhadap seorang ahlul bait yang taat kepada Allah dengan seorang ahlul bait yang tidak taat kepada Allah swt. Harus kita bedakan. Dan di sana ada sebuah kaidah bahwasanya seseorang apabila campur di dalamnya ketaatan dan juga kemaksiatan, maka kita cintai dia sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah. Dan kita benci dia sesuai dengan kemaksiatan dia kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ahlul bait yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus entah itu dari kemaksiatannya atau dari penyimpangan yang lain maka kita cintai dia sesuai dengan ketaatan dia dan kita benci kemaksiatan dia dan ini mungkin contohnya seperti seorang yang pencuri dan dia fakir seorang pencuri dan dia adalah orang yang miskin karena dia mencuri maka harus tetap kita potong tangannya Harus tetap kita potong tangannya Karena apa? Karena dia telah mencuri Karena dia adalah seorang fakir Maka dia untuk berhak untuk mendapatkan Zakat dari kaum muslimin Jadi bukan berarti dia adalah seorang pencuri Kemudian dia tidak boleh mendapatkan apa? Zakat dari kaum muslimin dia sebagai seorang pencuri maka kita potong tangannya Dan dia adalah sebagai seorang miskin Maka dia berhak untuk mendapatkan Harta atau zakat dari kaum muslimin Demikian pula Seorang ahlul bait Yang berbuat maksiat kepada Allah SWT Maka kita cintai dia sesuai dengan ketaatan dia dan kita benci sesuai dengan kemaksiatan dia. Dan termasuk rasa cinta kita kepada ahlul bait keluarga Rasulullah SAW apabila kita melihat ada di antara mereka yang tidak mengikuti sunnah Rasul melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang kalau kita memang cinta kepada mereka maka hendaknya kita menasihati mereka menasihati karena yang namanya agama adalah nasihat kalau kita memang cinta kepada ahlul bait kita menginginkan keselamatan mereka maka kita cintai mereka dengan cara memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang yang baik. Dan seharusnya seorang keluarga Rasulullah SAW, seorang ahlul bait, harusnya mereka menjadi kutwah, menjadi contoh di dalam kebaikan bagi kaum muslimin. Menjadi contoh dalam masalah tauhid, di dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, di dalam ketakwaan. Sehingga dengan demikian, mereka menggabungkan antara dua kebaikan yang pertama adalah kebaikan nasab Mereka adalah termasuk keturunan Rasulullah SAW Dan memiliki nasab yang paling tinggi Yang paling mulia Kemudian yang kedua adalah kebaikan Ketaatan kepada Allah SWT Kebaikan bertakwa Kepada Allah SWT Adapun Orang yang memiliki nasab yang tinggi Tetapi tidak memiliki Ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT Maka nasab tersebut tidak akan bermanfaat dan yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah ketakwaan. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Jadi kalau kalau amalannya tidak baik, maka nasabnya tidak akan bermanfaat bagi dirinya. Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Akan tapi karena dia tidak beriman kepada Rasul, maka dia termasuk penduduk neraka. Tabbat yada Abi habi wa tab, ma wa makasab. Saya sela naron saya sela, saya sela naron hab. Dia akan masuk ke dalam neraka. Meskipun dia adalah paman Rasul, tapi karena tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka nasab dia ini tidak bermanfaat bagi dirinya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Seandainya ada kebenaran, maka datangnya dari Allah SWT semata. Dan seandainya ada kesalahan, maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.